Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gal ma'alif wa hafidullah nafa'na belum fadarin amin. Gal banatakallam fi wajibatil hajj. Setelah membahas tentang rukun-rukun haji, sekarang kita akan bahas tentang wajibat. Sebagaimana dijelaskan pada awal pelajaran tentang haji bahwasanya di antara manasik haji adalah wajibat yaitu yang jika kita tinggalkan tetap akan sah haji kita tapi kita dikenai fidyah. Gal yang semacam ini ada enam perkara sebagaimana disebutkan dalam kitab takrirat wajibatul haji sittatun kewajiban ibadah haji itu ada enam perkara yang pertama adalah kaunul ihram binal miqati melaksanakan ihram dari miqat nanti akan dibahas miqat itu ada mikot makani, mikot zamani akan disebutkan semuanya. Yang kedua al mabid bi Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Dan yang ketiga ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah Aqabah. Yang keempat ramyul jamarat as-salas ayyam tasyrik, melempar jumrah yang tiga itu Aqabah, Wusta dan Sughra pada hari-hari tasyrik yang kelima, al mabid bi Mina layali ta, layali ayami tashrik. Menginap di Mina pada malam-malam di hari-hari tasrik. Dan yang keenam, tawaful wada. Semua itu merupakan wajib-wajibnya ibadah haji. Satu persatu nanti akan dibahas dan apa yang harus dilaksanakan kalau tidak menjalankannya. Gala sahibu safati zubat waddamu mujabirun liwajibati waluhal ihramu min miqati. Dan wajib dam yang menutupi kekurangan karena meninggalkan kewajiban yang tidak lain yang pertama dari kewajiban itu adalah al-ihram min miqati yaitu melaksanakan ihram dari miqat wal jam'u bainal laili wan nahari bi Arafah mengumpulkan antara siang dan malam di Arafah waramyul jimari kemudian melempar jumrah-jumrah yang tiga itu semal mabitu bi Mina kemudian menginap di Mina wal jama' wa akhiru sitti tawaful wada'i dan akhir daripada kewajiban yang keenam adalah melaksanakan tawaf wada. Al-awwalu yang pertama, kewajiban yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Wa manal ihram minal miqat artinya Iqa'ul ihram fil miqat au qabla mujawazatih. Jadi miqat itu sebagaimana dijelaskan memulai niat haji atau umroh itu namanya ihram, bukan berpakaian ihram. Jadi niat tawaf, niat haji atau niat umroh itu namanya ihram disebutkan. Nah, itu dilaksanakan sebelum mikot atau ketika di mikot. Itu artinya al-ihram minal mikot itu. Kalau sebelum mikot, dia niat ihram dari rumahnya atau dari masjid rumahnya sebelum sampai ke mikot. Atau setelah berada di mikot, baru dia niat, maka kedua keadaan itu telah mengeluarkannya dari kewajiban ini. Sehingga dia tidak wajib membayar karena meninggalkan ihram dari mikot. Waksamul mawakit. Sedangkan mikot itu sendiri terbagi menjadi dua katanya. Yaitu mikot zamani sama mikot makani. Mikot zamani itu adalah wahwal waktu ladhi yasihu fil ihram bihajjin au umratin. Mikot zamani itu adalah waktu yang layak atau boleh kita berniat haji atau umrah pada waktu-waktu itu. Namanya mikot zamani. Waktu ihram bil haji. Kapan kita boleh niat ihram dengan haji? Fi asyuril haj. Yaitu di bulan-bulan haji. Kalau sudah masuk bulan-bulan haji berarti kita boleh niat haji. Mulai saat itu. Kapan itu? Mulai syawal, zulqa'dah, sampai 10 Zulhijjah. Kan? Jadi kalau sudah lewat itu berarti nggak ada lagi. Boleh kita niat haji dari bulan Syawal boleh, tapi akibatnya kita harus menjaga diri daripada segala hal yang terlarang sampai menuntaskan hajinya itu. Tapi sah gitu. Walaupun kebanyakan mereka melaksanakan haji itu dari tanggal 6 biasanya atau tanggal 7-nya, malam 8. Nah, tapi kalau semua dari tanggal dari awal bulan Syawal misalnya enggak apa-apa. Awal bulan Zulqa'dah tidak apa-apa. Cuma akibatnya dia harus menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Wa waktu ihramil umrah, nah, itu waktunya ihram dengan haji. Tapi kalau sekarang sudah lewat sudah waktunya. Walaupun untuk haji yang akan datang tidak bisa karena belum datang belum masuk waktu zaman waktu mikot zamaninya itu belum masuk gitu. Kemudian waktu ihram bil umrah, kapan waktunya ihram dengan umrah? Fi kulli waqtin illa ini Setiap waktu boleh kita niat umrah, kapan saja. Faham? Termasuk sekarang walaupun belum dibuka visa umrah untuk dunia, kalangan dunia, tapi bagi yang tinggal di Mekah sendiri, tinggal di Saudi sendiri bisa melaksanakan umrah sekarang ini gitu. Nah, hanya dua waktu tidak boleh kita niat umroh. Kapan itu? Yang pertama ba'da tahalluli hatta nafari minan minah. Yaitu setelah kita tahallul dari haji tapi belum nafar awal atau nafar tani. Sebelum itu rampung, maka sebelum itu pula berarti kita tidak boleh umroh. Kalau sudah kita nafar awal atau nafar tani, baru kita boleh melaksanakan atau menjalankan umroh lagi. Liannahu baki alaihi amalun min amalil hajj karena belum tuntas. Pekerjaan hajinya belum tuntas sampai dia melaksanakan nafar baru selesai. Yang kedua, idza kana muhriman bil haji fala yajuzu lahu an yuhrima bil umrati fala yudkhilul fala yudkhilul umrata al haji. Yang kedua, jika seumpama seseorang sudah niat untuk melaksanakan haji, maka tidak boleh lagi dia masukkan umrah. Tapi kalau umrah dulu, baru kemudian masukkan niat haji boleh. Tapi kalau haji dulu, baru kemudian mau masuk ke niat umroh, nggak boleh. Itu bedanya. Nah, seperti kemarin kan dijelaskan kalau semua kita niat umroh, kemudian ah mau dimasukkan saja haji dalam umroh kita, itu namanya giron. Boleh. Tidak apa-apa. Hmm. Tapi kalau haji dulu, maka tidak boleh umroh sampai tuntas hajinya. Mas'alatun. La yajuzu idkhal umrah al-haji bikhilafi idkhal haji al-umrah. Ini sebutkan. Fawa Tidak boleh memasukkan umrah dalam pekerjaan haji. Lain halnya kalau memasukkan haji dalam pekerjaan umrah. Maka itu boleh. Liduhuril faidati min idkhal haji al-umrah. Kenapa diperbolehkan? Karena tampak faedahnya dengan memasukkan haji dalam umrah wahia amalul hajj allati la tujadu fil umrah karena di dalam umrah itu tidak ada pekerjaan haji. Sehingga kalau haji dimasukkan ke, ke dalam umroh, maka nanti faham, semua yang ada di umroh itu dilaksanakan di haji. Dan bukan semua yang di haji dilaksanakan dalam umroh. Berbeda kalau seumpama umroh dimasukkan ke haji, sangat berkurang. Lebih sedikit pekerjaannya umroh ketimbang pekerjaan haji. Tapi kalau haji dimasukkan ke umroh, maka menambah pekerjaan itu namanya. Makanya dibolehkan. Tapi kalau Umroh dimasukkan ke haji itu tidak diperbolehkan. Itu yang berkaitan dengan mikot zamani. Sekarang kita akan bahas tentang mikot makani. Dan ini yang lebih dikenal, lebih familiar di dalam pengetahuan banyak kaum muslimin. Yang namanya mikot-mikot itu adalah mikot makani yang lebih dikenal. Tapi kalau mikot zamaninya itu tidak atau kurang begitu dikenal. Al-mikotul makani, mikot makani itu adalah Wa makan alladhi yasihu fil ihram bil haji awil umrati. Yaitu tempat yang sah kalau kita melaksanakan haji atau umrah dari tempat itu. Itu namanya miqat makani. Fayajibu alaihi ihramu qabla mujawazatil miqat liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib setiap orang yang akan melaksanakan haji atau umrah untuk berniat haji atau umrah sebelum melewati mikot itu. Kalau sudah lewat mikot setelahnya baru kemudian kita niat kena dam. Kalau mau nggak kena dam ya harus kembali lagi ke mikot gitu. Sebelum dia melakukan hal lainnya daripada pekerjaan haji atau umrah. Terus dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hunna lahunna waliman ata alihinna mingguiri di ahlihinna mimman aradal hajja wal umrata. Hunna yang disebutkan itu dari mulai Bir Ali, Bir Zuhulaifa ataupun Yalamlam, Zatu Erik dan sebagainya dari nama-nama mikot makan yang ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hunna lah hunna. Waliman ata alaihinna. Faham? Jadi mikot-mikot yang disebutkan tadi kata Nabi SAW itu adalah lahuna Nanti akan disebutkan mikot apa saja. Waliman ata alihina dan bagi siapa yang melalui mikot-mikot tersebut min di alihina selain daripada penduduk di sana. Mimman aradal hajja wil umrata daripada mereka yang menginginkan bertujuan untuk melaksanakan haji atau umrah maka yang melewati jalan itu berarti mikotnya adalah tempat itu. Wa mikotu ahli Makkah yahtarifu an mawakitil afaqin. Sedangkan mikotnya ahli Mekah berbeda dengan mikotnya orang-orang yang tinggal di luar Mekah. Hmm. Jadi mikot afak, mikot orang yang di luar Mekah. Sedangkan mikot ahli Mekah berbeda. Berbedanya apa? Kalau lil umroh, kalau untuk umroh, min adnal hil min ayyi makanin minhu. Wal afdal al-ji'ranah thumma tan'im thumma al-hudaybiyah bagi penduduk Makkah ataupun yang tinggal di Makkah, mukim di Makkah, kalau dia mau niat umroh, maka dia harus pergi ke tanah halal. Karena tanah haram itu adalah Makkah ke segala penjuru kira-kira 3 kilo ke segala penjuru. Nah, jadi kalau eh, dia itu mau umroh, dia harus pergi ke halal dulu. Adnal halal, walaupun satu langkah dari halal. Dari tempat yang halal bukan yang haram maksudnya. Nah, tapi afdalnya adalah Ji'ranah. Itu yang paling jauh. Sumatan im, semal hudaibiyah. Sedangkan untuk haji bagi penduduk Makkah dan yang bermukim di Makkah, min Makkah nafsiha, min baitihi au min masjid. Dari rumahnya itu, dari tempat masjidnya itu. Tapi kalau kita dari alam lam, Karena kita maksudnya dari alam lam Asia itu biasanya masuknya ke Saudi itu lewat Yalam baik berhentinya nanti di Madinah maupun di Jeddah itu akan melewati Yalam nanti kalau sudah lewat Yalam Lam maka nanti akan disebutkan dan diumumkan oleh pilot untuk kita berniat ketika melewati itu atau kita eh, melaksanakan Ehrom dari motor dari airport yang sekarang ini juga boleh karena airport yang sekarang ini sama jaraknya dari Yalamlam ke Ka'bah. Sama seperti itu, bahkan lebih jauh. Nah, jadi boleh kita itu niat dari Indonesia, boleh. Mau naik ke pesawat sudah niat, boleh. Tapi harus secepat dilepas kalau bagi laki-laki. Dan mulai saat itu sudah tidak boleh melaksanakan atau melakukan hal-hal yang terlarang. Nah, kemudian apa saja mikot afakiyin atau mikot orang-orang yang di luar Makkah, afakiyin itu namanya. Lil haji wal umrah. Sama saja haji atau umrah ya seperti itu. Kalau mau umrah orang Indonesia ya lewat Yalam Lam. Mau haji juga lewat Yalam Lam gitu. Nah, mikotnya orang Asia itu dari situ. Yalam Lam li ahli Yaman wa bikur bi qurbi qaryatin tusamma Sa'diyah. Fem Yalam Lam, mikot Yalam Lam itu untuk penduduk Yaman. Yaitu dekat desa yang bernama Sa'diyah. Terus yang kedua Kornul Manasil. di ahli Najat. Bagi mereka yang tinggal di Najat dari Riyadh, Fem. Kemudian dari sekitarnya itu kalau mau pergi ke Mekah, maka mikotnya mereka itu adalah Gornul Manazil. Ada tempat namanya Gornul Manazil. Wa yu'raful an bi as-sailil kabir ala tariqil qadim min taif ila Makkah. Yaitu yang diketahui sekarang dengan Asailul Kabir. Ala tarik jalan yang datang atau arah dari Taif ke Mekah. Di situ adanya. Yang ketiga Zatu Irak li ahli Irak. Zatu Irak untuk ahli Irak. Al-Juffa li ahli Syam. Wa Misr wal Maghrib. Juffa namanya desa. Nah, di situ sampai sekarang sudah ada mikotnya juga dibangun masjid situ. Itu untuk penduduk Syam yang datang dari Suria, Maroko, Mesir, Yordan dan sebagainya. Yang kelima Zulhulaifah di ahli Madinah. Dan yang paling jauh itu adalah Zulhulaifah. Waladhi samal an bi Abyar Ali yang namanya sekarang menjadi Abyar Ali. Wa wal afdalul mawaqit ihrami Nabi SAW minhu dan itu adalah afdolnya mikot mikot makani karena Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan ihram dengan haji itu dari sana, Bir Ali. Masailu fil ihram minal migat. Ayyuhum afdal al-ihram min duwairati ahlihi atau au baladihi am minal migat? Mana lebih afdal? Kita melaksanakan ihram dari rumahnya atau dari negerinya, dari kotanya atau kita niat ihram itu dari miqat. Fi hilaf, ada hilaf. Fa Imam An-Nawawi al-afdal ihram al miqat. Menurut Imam Nawawi lebih afdal ihramnya itu dari Mikot, karena Nabi SAW tidak berihram dari Madinah. Tapi Nabi SAW itu berihramnya dari Bir Ali. ah berarti Abdulnya dari Mikot, Ittiba'an lin Nabi SAW. Wa Rafi al-afdal ihram min duwairati Ahli Liannahu asyak. Lebih baik kalau menurut Imam Rafi'i ihramnya itu dari mulai semenjak di kotanya, di negaranya. Karena itu lebih menyulitkan. Berarti dia itu tidak boleh menyentuh sesuatu yang diharamkan atau dilarang dari mulai dari rumahnya. Berarti apa? Tambah waktunya. Nah, itu lebih sulit bagi orang tersebut. Wa fil hadis dalam hadis sebutkan wa innalaka minal ajri ala gadri nasabik. Sesungguhnya bagi kamu dari kadar pahala itu tergantung kepada kadar capekmu. Tambah capek, tambah besar pahalanya tambah berat kepada jiwa kita, tambah besar pahalanya. Yang kedua, idza jawazal miqat wa huwa muridun linusuk biduni ihramin, famal hukum? Ah, sekarang dia berkeinginan di masa yang akan datang mau melaksanakan ihram, kalau enggak haji atau umrah misalnya. Lalu dia melewati mikot sudah, sudah terlanjur lewat mikot, tapi tanpa niat salah satu daripada keduanya. Gimana hukumnya? Gal jawazahu Wajib alaihi dam. Yang pertama, wajib atasnya membayar fidyah. Wa yaskutu damu bisa yarji ila mikot. Kecuali kalau dan tidak akan gugur kewajiban membayar dam itu kalau soal dia itu kembali lagi ke mikot. Alladhi jawazahu yang dia lewati itu. Goblet talabusi sebelum dia itu memulai. Binusukin min tawafin awirihi sebelum dia itu memulai dengan tawaf dan lain sebagainya. Seperti uh, mereka orang Indonesia jadi kebanyakan mereka kena dam tamattu. Begitu pula bagi mereka yang ber e, niatan untuk melaksanakan haji atau umroh di masa yang akan datang, tapi dia belum belum apa belum belum niat gitu misalnya. Hanya sampai dia lewat mikot. Lewat mikot, oh ini sudah lewat mikotnya. Nah, hukumnya? Kalau dia teruskan, dia kena dam. Niatnya di situ. Nah, kalau nggak mau kena dam, ya harus kembali lagi ke situ. Ke mikot dulu. Terus yang ketiga, iza jawazal miqata wa huwa ghairu muridin nusuk, summa anna lahun nusuk famal hukum. Sekarang kalau ada seorang lewat mikot, dia tidak ingin untuk melaksanakan salah satu nusuk, baik haji atau umroh. Di tengah perjalanan setelah lewat mikot itu, akhirnya timbul. Anna itu artinya timbul. Timbul niatan untuk melaksanakan nusuk. Ah, gimana hukumnya? Yuhrimu min mahali ma'anna lahu. Maka dia itu menjadikan tempat timbulnya niat untuk nusuk itu adalah tempat mikotnya. Aimi mahalli ladhi aroda wa azama alal ihram fihi. Hmm. Wa isma al mikot maknawi. Namanya tempat itu mikot maknawi itu. Kenadam, enggak kenadam. Karena waktu dia melewati mikot pertama itu dia tidak tidak niat untuk melaksanakan nusuk. Yang keempat, idza wasala ila Makkah wa huwa ghairu muridin nusuk anda annalahun nusuk. Jika seumpama dia sudah sampai terlanjur di Makkah, dia tidak bertujuan untuk melaksanakan nusuk. Nusuk itu haji atau umrah itu nusuk itu. anda annalahun nusuk. Kemudian setelah di Makkah baru timbul keinginan untuk e, nusuk. Final mikotuhu di mana mikotnya? Mikotuhu ka miqati ahli Makkah, maka mikotnya seperti mikot ahli Makkah. Kalau mikot umroh berarti harus keluar ke batas halal. Kalau mikot haji berarti dari tempat dia berada sudah, dari hotelnya itu dia niat. Yang kelima, idza jawazal miqat nasiyan ihram, famadza alaih? Kalau dia itu melewati mikot lupa, dia belum niat ihram. Ketika semua orang sibuk niat ihram dia ketiduran misalnya. Bangun enggak sudah lewat mikot. Gimana hukumnya? Yalzamu ruju' ilal mikot. Dia harus kembali ke mikot untuk niat di sana. Kalau enggak kembali, wa illa fa maka dia berarti wajib membayar fidyah dam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi ulumi fi darin amin. Wa min kalamihi al-khumulu ni'matun 'alal 'abdi law 'arafa syakaraha. Wa talabul iradah gablata taubah ghaflah. Di antara kalamnya adalah al-khumul. Al-khumul itu adalah kebalikannya ad-duhur wa Faham? Jadi tidak tampak kepada manusia. Itu merupakan sebuah kenikmatan terhadap seorang hamba. Daripada tampak. Makanya disebutkan oleh para salafun saleh ad-duhur tukassirud buhur. Faham? Yukassirud buhur. Jadi tampaknya kita dengan kesalehan, kewalian, keilmuan, apapun. Sehingga kita menjadi orang yang terkenal. Keterkenalan kita itu, itu dapat mematahkan tulang punggung kita. Artinya apa? Bikin penat, bikin capek. Itu bagi orang soleh. Tapi kalau orang tidak soleh, memang dia itu carinya supaya tampak. Bahkan mereka itu melakukan sebuah hal-hal yang sifatnya sensasional supaya menjadi sebuah sensasi supaya terkenal itu. Khalif tu'raf gitu. Berbedalah dengan kebanyakan orang kamu akan terkenal. MA. Ah. Sehingga berapa banyak orang yang melakukannya itu jadi terkenal karenanya. Ada artis yang naik ke atas ke atas bangunan DPR, ingat kan? Terkenal sampai sekarang gitu. <laughs> nah, jadi kalau mau bikin terkenal ya seperti itu. Nah, kemarin tuh ada kepala biru BCA naik ke uh, bukan kepala biru BCA ah, apa? Kepala percetakan, direktur percetakan karena ada masalah. Akhirnya dia tuh naik ke towernya BCA di Jakarta. Sampai ke atas, meloncat ke bawah, mati. Terkenal se Indonesia, tahu semua. <laughs> Kalau mau terkenal kayak begini, <laughs> Khalid Tu'raf gitu loh. Eh, cari sesuatu yang berbeda, ah, bakal cepat terkenalnya. Nah, tapi terkenal itu sendiri bagi aulia, bagi para soleh itu tidak disenangi, tidak disukai. Jadi sampai-sampai Abu Ya Habib Hasan Baharun itu selalu berpesan kepada kita kalau harus jadi wali biarkan kita jadi wali yang mastur. Gitu. <laughs> kalau harus jadi wali, ya. Ah, tapi Abu ya bilang kalau harus jadi wali artinya bukan bukan bukan keinginan utama itu jadi wali tidak. Yang penting diridhoi oleh Allah. Mau jadi wali, jadi soleh, jadi apa? Yang penting diridhoi oleh Allah Taala. Kalau harus jadi wali, nah, wali itu kan disenangi orang, didatangi orang, diminta doa. Biar jadi wali yang mastur saja kita. Gitu. Nah, kan. Hayu Bakar bin Abdullah Latos, gurunya Hayu Ali Hafsi. Beliau diangkat menjadi rajanya wali. Setelah diangkat menjadi rajanya wali, dia harus tampak. Datanglah Syekh Abdul Qadir Jalani kepada Abu Bakar bin Abdullah atas. Kamu harus tampak. Ditolaknya. Nggak mau. Datang kedua kalinya Habibullah Haddad, saya Ratib. Kamu harus tampak wahai anakku. Tidak mau. Sampai kemudian uh, datang Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi SAW mengatakan, Gal ya Abu Bakar, ya waladi la buddha minad duhur. Kamu harus tampak. Cuma kamu boleh memilih antara tampak di Hijaz atau tampak di hadramut. Dia tinggalnya mana? Di hadramut. Maka dia pilih yang di Hijaz. Karena jarang dia pergi ke sana. <laughs> Nah itulah mereka para aulia. Jadi tampaknya mereka di kalangan manusia. Itu bukan enak untuk mereka. Bukan enak. Nah, tapi memang sebagian ke penampakan mereka itu itu sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Nah, karena apa? Mereka solusi, mereka tauladan, mereka bisa memberikan sebuah arti dalam keimanan dan ketakwaan masyarakat gitu. Nah, tapi mereka sendiri menolak, mereka mau. Gitu. Makanya di sini dikatakan al-khamulu nikmatun al-abdi. Jadi eh, tidak menampakkan diri atau bertolak belakang dengan masyuran itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. lewat araf syakarah Kalau dia tahu, dia akan bersyukur. Eh, bukan justru kita itu mau nampak. Gitu. Tambah banyak orang tahu, tambah nggak enak. Ruang gerik kita itu jadi sempit. Nah itu. Begitu pula mereka. Wa talabul irada qabla taubah ghaflatun mencari sesuatu yang kita inginkan sebelum kita memperbaiki taubat kita itu merupakan sebuah kelalaian kata beliau. Wa man qata'a mausulan bi rabbih qata'a bihi. Barang siapa yang memutuskan orang yang tersambung dengan Tuhannya, maka dengannya dia akan diputus oleh Allah taala. Nah, itu hati-hati. Fahim, hati-hati dengan yang semacam ini. Barang siapa yang memutuskan kebaikan, memutuskan hubungan, memutuskan apapun dengan orang-orang yang berhubungan dengan Allah. Itu berbahaya sekali. Oleh karenanya, disebutkan oleh Habib Haddad, di antara penyebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah memusuhi para aulia Allah. Al-mausul bihi itu itu adalah para aulia, para solihin. Yang hatinya itu selalu tersambung dengannya. Jangan kau putus mereka. Kalau kau putus mereka, maka kamu itu akan diputus oleh Allah Ta'ala. Diputus oleh Allah Ta'ala jelasnya dengan rahmatnya. Dan semua kebahagiaan yang kita inginkan, kesenangan yang kita butuhkan, itu adalah bersumber daripada rahmatnya Allah. وَمَنْ شَغَلَ مَشْغُولًا بِرَبِّهِ أَدْرَقَهُ الْمَقْتُ Barang siapa yang menyibukkan orang yang sibuk dengan Tuhannya, dengan Allah, maka dia akan dijangkau oleh kemurkaan Allah. Naudzubillah. Hmm, jadi jangan menyibukkan orang yang sudah sibuk dengan Allah. Kalau tidak, kalau kita lakukan yang semacam itu, maka akan menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah. Wal mugil lil amal la yasluh li bisatil haqqi ta'ala. Orang yang sedikit dalam beramal tidak pantas untuk mendapatkan bentangan hamparan hadroh ilahiyah. Tidak pantas. Faham? Nah, karena apa? Allah itu membentangkan kalau kita mau. Kalau kita tidak mau, maka dikasih sedikit oleh Allah Ta'ala. Semua itu tergantung pada kita. Gitu. Kita mau berapa dari rahmat Allah. Mau sedikit, kasih sedikit. Mau banyak, kasih banyak. Gitu. Jadi Allah itu apa kata kita? Makanya eh, disebutkan kita jauh, Allah jauh. Kita dekat, Allah dekat. Jadi tergantung kitanya, bukan tergantung Allahnya. Kalau Allah mau mendekat terus. Tapi tergantung pada kita. Kalau kita berusaha mendekat, Allah akan berusaha mendekat. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Walaizalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Jadi masih saja seorang hamba itu berusaha mendekatkan diri kepadaku sampai aku mencintainya. Jadi berusaha mendekat. Jadi dimulai dari pekerjaan hamba itu sendiri bukan dari Allah. Fem Di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man ata ilallahi masyian. Barang siapa yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dalam keadaan jalan cepat. barang siapa yang datang kepadanya dengan satu kilan, Allah akan datang kepadanya dengan satu hasta. Nah, jadi artinya apa? Kita mulai dulu. Baru kemudian Allah akan memberikan. Sama seperti pepohonan yang berbuah. Kalau kita ingin mendapatkan buahnya, kita gerakkan pohonnya. Jatuh. Jadi Jangan berharap kamu itu cuma memandang, kemudian kamu berharap berangan-angan andai kata buah itu akan runtuh dengan sendirinya, enggak. Nah, jadi semua itu harus ada sebabnya. Sebabnya itu kalau yang berkaitan dengan Allah itu harus dari kita. Nah, jadi sebab itu kalau sudah berkaitan dengan pemberian Allah dan apapun yang terkait dengan Allah itu harus dari kita. Nah, kemudian Wa man kharaja ilal khalqi qabla wujudi haqiqatihi tat'u ila dhalik. Fahuwa maftun. Barang siapa yang keluar kepada makhluk sebelum ada hakikatnya. Hakikat yang menuntutnya untuk supaya demikian, maka orang semacam itu adalah maftun. Artinya apa? Kita itu tidak boleh merendahkan diri kepada manusia kecuali kalau sudah kepepet. Karena kita diperintahkan hanya berpasrah kepada Allah. Mencari sebabnya pun kalau masih bisa kita lakukan sendiri, kita tidak tergantung pada manusia. Itu. Kecuali kalau semua ada sesuatu yang menuntutnya, hakikoh, jadi sesuatu yang nyata, bukan cuma keraguan, sesuatu yang nyata. Yang menuntut kita itu supaya terjun ke sana, baru kita datang ke sana. Itu artinya, wal hakku antamkusa haitsu nazalak hatta yakuna Allahu anhu naqalak. Yang benar itu adalah kamu itu tetap berada dalam tempat yang Allah berikan kepadamu sampai Allah sendiri yang menggerakkannya. Nah, itu artinya menggerakkannya dengan ada ada adanya apa? Adanya hakikat gitu. Hakikat itu sesuatu yang nyata, terbukti, betul, ah baru kita datang. Sebelum itu datang enggak, kita nggak mau datang. Nah, jadi itu maksudnya Orang yang semacam itu berarti maftun. Nah, jadi maftun itu artinya terfitnah, sudah terjerumus sedang fitnah aja. Walaysa lil qalbi siwa wijhatin wahidah. Hati itu tidak mempunyai arah lain, arahnya satu. Maksudnya apa? Pikirannya hati cuma satu. Fokusnya hati itu cuma satu. Artinya kalau kamu fokus kepada pelajaran, ya pelajaran itu saja yang kamu fokusi, yang lainnya enggak. Enggak mungkin Bohong kalau ada orang yang mengatakan, aku fokus dalam hal ini juga sekaligus fokus dalam hal lain. Nah, mungkin. Karena hati itu fokusnya cuma satu. Itu maksudnya. Gal faila aiju wajhatin tuwajjah hajaba an ghairiha. Kalau fokusnya ke dunia, akhiratnya tertutup. Fokus ke akhirat, dunianya tertutup. <laughs> Gitu. itu maksudnya. Jadi kalau kamu fokus kepada Allah, Fokus kepada makhluk tertutup. Fokus kepada makhluk, fokus kepada Allah tertutup. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan dua arah di dalam hati itu enggak. Ngerti Nah, jadi kalau kita tahu semacam itu, kenapa kita itu masih saja melihat kepada manusia dengan kebaikan maupun keburukannya? Lihat kepada Allah. Allah yang berkuasa semuanya itu Allah. Tidakkah sesuatu yang setiap hari tampak kepada kalian itu tidak membuka mata kalian bahwasanya ternyata kita itu harus dan harus bermuamalah dengan Allah. Cukup sudah yang terjadi itu cukup gitu. Berapa banyak kita lupa? Siapa yang bikin lupa? Berapa banyak kita kecewa? Siapa yang bikin kecewa? Karena kecewa kekecewaan itu semuanya itu untuk menegur kita semuanya bahwasanya ada zat yang lebih berkuasa melebihi dari kita yang kita itu harus tunduk padanya itu maksudnya kekecewaan itu ada sakit itu ada merana itu ada Supaya kita faham supaya kita sadar jadi maksud Allah Ta'ala itu tercipta maksudnya adanya Allah bukan tercipta maksudnya adanya Allah dan kita tercipta itu adalah supaya kita yang tercipta ini tahu dengan keagungan dan ke kekuasaan Allah itu maksudnya jadi maksudnya ibadah itu apa? Ibadah supaya kita tahu Allah yang berkuasa. iya karena nak budua, iya kan? nasta'in. Kenapa tergantung pada manusia? Kalau nggak ada ini kita nggak bakal bisa hidup. Siapa akan memberikan kita dan sebagainya? Allah. Yang tergantung pada manusia. Itu maksudnya kita. Gitu. Jadi rugi kalau kita itu mempunyai wajah kepada manusia, rugi. Makanya hati ini kosongkan. Fem Nggak ada keluarga, nggak ada keluarga dalam hati. Fem Apalagi harta, nggak ada dalam hati. Yang ada itu cintanya Allah dan Rasulnya. Bas. Jangan masukkan yang lainnya. Enak kamu menjalankan kehidupan itu enak. Tapi kalau keluarga masukkan dalam hati. Dunia masukkan dalam hati. Nah, kamu fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ. Bukan fokus pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau sudah kita letakkan dalam hati kita Allah dan Rasulnya. Fokus kita itu Allah dan Rasulnya. Melihat keluarga, melihat Allah dan Rasulnya. Mendidik keluarga dengan cara Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya itu kembali pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi biarkan ya. Pelajari, diterapi dari mulai sekarang. Dalam hati kita ini kosong dari keluarga. Nggak ada keluarga. Suami, nggak ada suami. Seneda itukah kita sampai meletakkan suami di sini? Nggak. Suami di tangan. Paham? Suami mati biasa saja. Jangan jangan iman yang mati. Jangan takwa yang mati. Itu maksudnya. Paham? Hilang harta biasa saja. Nah, kita hidup aja kita lahir nggak bawa harta. Ada yang keluar bayi sama emasnya gelang itu Nggak ada. Ngapain kita disibukkan dengan sesuatu yang di apa disiasat oleh setan supaya kita itu merasa ragu kepada Allah. Jangan merasa ragu yang yakin. Yang yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki bukan manusia. Semuanya itu tidak akan berguna gitu. Berapa banyak orang menjadi orang kaya tanpa sebab Berapa banyak orang menjadi bangkrut juga tanpa sebab. <laughs> Orang yang tadinya kaya langsung bangkrut. Hilang hartanya semuanya dalam waktu yang sekejap. Tanpa diketahui sebabnya apa kok bisa langsung begitu. Nah, gitu. Allah yang bergandak semuanya. Gitu. Nah itu artinya. Gal. Wa idha sakan al-khawfu al-galbah. Auratahul muraqabah. Jika seumpama hati itu merasa tenang, dari segala macam ketakutan, maka yang semacam itu akan membangkitkan bagi orang tersebut makom muraqabah. Jadi caranya gimana? Harus kehilangkan. Rasa takut itu termasuk daripada ujiannya Allah. Sesuai dengan firmannya, nya "Walanabluwannakum minal khauf." Khauf, jadi takut, takut penyakit, takut sakit, takut tidak di hargai, takut begini, takut begitu, itu semua itu adalah ketakutan yang memang Allah ciptakan untuk menguji dia. Jangan takut, yakin. Itulah makna daripada Nabi SAW bersabda, Al-imanu huwal yakinu kullu, atau Al-yakinu huwal imanu kullu. Keyakinan kita pada Allah itu adalah keimanan, seluruhnya. 100% itu adalah keyakinan, ya keimanan. Gitu. <laughs> Yang yakin. Nah, yakin kepada Allah itu berarti yakin kepada Allah, yakin kepada kitab-kitab Allah, yakin kepada syariat Allah. Jadi tambah kita membuka eh, media-media uh, internet di kalangan orang-orang intelek, tambah tam, tambah kita melihat kepada berita media baik secara online maupun via televisi dan sebagainya, tambah nyata kebenaran Allah dan Rasulnya gitu. Nah, sehingga dari sini harusnya memupuk keimanan kita supaya kita menjadi orang yang tambah beriman, tambah beriman, tambah beriman gitu. Nah, kalau sudah orang beriman, dia itu akan beramal bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Untuk apa kita sholat? Untuk kita sendiri. Untuk apa kita berakhlak yang baik? Untuk kita sendiri. Nah, tapi begitu pula sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, yang merasakan akibatnya siapa? Dia sendiri. <laughs> Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Yang kamu lihat ini daripada segala macam bencana, kesengsaraan, dan lain sebagainya itu karena tangan kamu sendiri, ulah kamu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Pema. <laughs> Jadi supaya tahu, tidak ada satu binatang pun yang menggerakkan badannya ataupun satu eh, apa daun yang jatuh dari tangkainya kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala semua manusia akan membenci atau semua manusia akan menghormati atau semua manusia akan mencemooh semuanya itu Allah yang berganda. Ya, bukan manusia. Walaupun kamu minta-minta kalau Allah tidak berganda nggak bakal bisa. Rugi apa tidak kalau kita itu sampai menjilat mukanya orang? Rugi. <laughs> Dekatkan diri sama Allah semuanya mulia. Tambah dekat pada Allah Ta'ala semuanya akan seperti yang diinginkan. Bahkan urusannya semuanya digampangkan. Umma takillah ya lahu wa yazukum min haitsu. Nah, itu janji Allah, bukan janjinya presiden-presiden ini. Nah, pejabat itu yang suka bohong itu. Enggak, ini janjinya Allah, enggak mungkin luput, enggak mungkin luput. Makanya jangan mau kamu dikecoh dan di apa eh, kata orang Jawa itu digoro-goroi setan gitu. Setan itu pengen kita itu jauh daripada Allah. Jangan percaya sama mereka. Kalau kita baik, baik untuk kita sendiri. Kalau kita jahat, kita jahat untuk kita sendiri. <laughs> Innal birra la yabla wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fa kama tadinu dan faham ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh wa ish ma syi'ta fa innaka mayitu wa ma syi'ta fa innaka Maziyun bihi. Terserah mau lakukan apa Pak. Serah, serah ente. Ente di fima gomil ihtiyar sekarang ini. Laksanakan apa saja. Fahim, Sebuah kezaliman yang kamu laksanakan. Ataupun sebuah kebaikan yang kamu laksanakan. Ingat ya janji Allah. Janji Nabi Muhammad. Demi Allah pasti akan terjadi. Terlaksana. Fa innaka majziyun bihi. Kamu akan dibalas. Faham? Nah, jadi camkan baik-baik itu. Jadi biarkan kita itu jangan sampai terbawa atau tertipu dengan setan itu. Faham? Nah, kita ditipu, maunya kita ini sengsara sama setan, jangan mau kita manusia, mengikut Nabi Muhammad. Yang dicintai oleh Nabi Muhammad jangan mau kita. Kita mau dipaksa untuk menjalimi orang. Faham? Jangan, aku nggak mau. Walaupun aku akhirnya sampai celaka, walaupun lebih baik itu daripada aku sampai mencederai atau menjalimi orang lain. Sudah. Nah, ya, seperti itu. Gal. Wagnal agniya man abda lahul haq hagigatam min haqqih. Dan paling kayanya orang kaya itu siapa yang dapat menampakkan kebenaran hagigatam min haqqih yaitu kebenaran yang berasal dari hak hartanya itu. Faham? Man abdalahul haq hagigatan min haggih. Wa afkalul fuqara man satarul haq haggahu anhu. Fahim? Nah, jadi paling kayanya orang kaya itu adalah orang yang bisa menampakkan haknya. Yang sebenarnya dari hartanya itu. Dan paling fakirnya orang itu adalah orang yang menutupi haknya dari harta itu. <laughs> Sekarang Ustaz mau tanya. Bingung ya ini ya? Eh, nah, itulah. Makanya berarti kamu belum cerdas gitu. Hmm, kalau yang cerdas itu nggak bingung. Begini loh maksudnya. Kita punya harta. Ini hartanya Ustaz. Ini harta anak. Yang paling berhak dengan menggunakan ini siapa? Anak. Anak pemiliknya. Nah itu loh maksudnya. Paling kayaknya orang kaya itu yang tahu dengan haknya bahwasanya dia itu adalah yang paling berhak dengan harta itu. Sehingga apa? Karena dia yang paling berhak bukan ahli warisnya. Aku yang paling berhak. Dia banyak sodakonya terus dikeluarkan digunakan. Aku yang paling berhak. Eh, ini enggak. Paham? Ini punya aku deman-eman taruh di bungkus gitu. Taruh lagi oh beli dapat uang lagi beli handphone lagi ditumpuk-tumpuk buat apa? <laughs> Begitu meninggal sudah turun harganya. <laughs> dipakai sama anak-anaknya, dijual dan sebagainya. Habislah dia kesempatannya. Dan orang fakir itu, paling fakirnya fakir itu adalah yang menutupi haknya dirinya. Tahu, sudah tahu dia, ini harta yang yang yang dimiliki oleh oleh setiap orang itu, itu adalah haknya dia, ditutupi. <laughs> Bodoh kan? Ini orang fakir, paling fakirnya fakir itu namanya. Jadi ternyata paling fakirnya fakir itu sebenarnya orang kaya. Dan paling kayanya kaya sebenarnya kebanyakan orang miskin sekarang ini. <laughs> Orang nggak punya, sodakonya banyak. Orang banyak, orang yang punya banyak harta, sodakonya sedikit. <laughs> Nah ini kebalikannya gitu. Jadi harta banyak tapi tidak dikeluarkan haknya. Nah, itu hak. Jadi hak, semua itu punya hak. Haknya harta itu untuk digunakan. Itu modal buat kita. Modal buat kamu. Allah yang berikan hak. Allah yang berikan harta itu. Dan untuk apa? Supaya kamu menggunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Tapi kamu tidak gunakan, kan bodoh itu orang. Bodoh atau tidak? Bodoh atau tidak? Bodoh, berarti termasuk kita sendiri dong. <laughs> nah itu. Eh, jadi gunakan, gunakan paling tidak ya paling tidak kita sayang sama keluarga. Ya udah boleh sayang sama keluarga. Untuk masa depan anak-anak, ya silahkan untuk masa depan anak-anak. Berarti anak punya abah, abu almarhum Abu Hasan nggak sayang sama anaknya ya. Habis nggak ada warisannya. nggak ada harta yang ditinggalkan. Berarti nggak sayang berarti ya. Nah, <laughs> nah ini. Tapi justru dia adalah orang yang pintar yang paling bisa melaksanakan haknya. Sehingga semua haknya diberikan ke pesantren. Semuanya, nggak disisakan sedikit pun. Sampai kesian itu. Gamisnya, songkoknya tetap digantung begitu. Sampai kotor-kotor. nggak ada berani mau pakai. Ustaz nggak berani memakai karena diwakafkan semuanya untuk pondok. Nah itu. <laughs> Itu orang yang cerdas. Itu orang yang cerdas. Itu orang yang benar-benar menggunakan haknya. Itu haknya itu. Hmm. Wa man nadhara ila al iradatan wa syahwatan hujiba anil ibrati fiha. Barang siapa melihat kepada alam semesta nadrata iradah wa nadrata syahwah hujiba anil ibrati fiha. Barang siapa yang melihat kepada alam semesta dengan pandangan keinginan, kerakusan atau pandangan syahwat, maka dia akan tertutupi dari mengambil hikmah dari ciptaan Allah itu. Jadi jangan kamu katakan, aku mau tafakur. Mau tafakur itu melihatnya pandangannya bagaimana. Jadi salah kalau soal kita itu pergi ke TP mau lihat wanita-wanita cantik. fem Untuk apa lihat wanita cantik? Iya, tafakur. fem Itu namanya bukan tafakur. nggak bisa tafakur. Karena apa? Ngelihatnya itu dengan nador syahwa. Nadurnya itu nggak boleh nador syahwa atau nador iroda. Ya Allah pengennya aku ya punya itu. nggak bisa. Ngambil hikmah, nggak bisa. fem Kita ingin mendapatkan sesuatu. Lalu kita akan mengambil hikmah dari sesuatu yang indah itu, nggak bisa. Bisa kita itu mengambil hikmah dengan bertafakur kalau kita itu tidak ingin memilikinya dan tidak memandangnya dengan syahwat. Itu baru kita bisa ambil pelajaran. Seperti apa? Paling gampang kita itu bertafakur itu ketika kita melihat kemana. Paling gampang ketika kita bertafakur ketika melihat kemana. Ayo kemana? Sampai cerdas. Pertanyaan yang sangat sederhana, semuanya bisa menjawab sebetulnya. Dan semua dalam hati ada jawaban itu. Paling cepat atau paling bisa untuk kita bertafakur kalau kita melihat kemana? Jawab yang dalam hati kamu, jawab. Langit katanya Ustazah. Eh, itu. Kenapa? Langit bisa dimiliki. Bisa dimiliki? Ada yang syahwat sama langit? Ada yang syahwat sama langit? Begitu indahnya bulannya sampai syahwat bener aku gitu. Ada yang gitu? Ada nggak? Ada kalau bulannya namanya perempuan. Tapi kalau bulan di atas sana nggak. Kita melihatnya bukan untuk memiliki. Kita melihatnya bukan karena syahwat. Coba lihat. Kita tafakur. Masya Allah. Indahnya bintang-bintang. Subhanallah. Tampak keluar. Nah, itu. itu contohnya. Tapi kalau kita ingin memiliki. Ya Allah mobilnya bagus banget ya. Pengen. Nah, itu nggak bisa tafakur kok bisa ya Allah Taala menciptakan mobil ini nggak bisa tawakur gitu. jadi sesuatu yang kita ingin memilikinya atau kita memandangnya dengan syahwat itu tidak bisa kita bertafakur situ. Gitu. Wa kullu fakirin la ya'rifu ziyadatahu wa nuqsanahu fi kulli nafsin falaysa bifaqir. Setiap orang fakir yang tidak tahu dengan kelebihan dan kekurangannya di dalam setiap jiwa maka orang itu bukan fakir. Artinya apa di sini? Di sini ini seorang yang fakir itu adalah seorang yang dimuliakan Allah. Fakir di sini artinya butuh, perlu kepada Allah, bukan pada manusia. Fakir ilallah. Makanya kan setiap orang yang menulis surat dengan bangganya dan bahagianya dia menulis al-fakir ila rahmatillah. Bukan fakir pada manusia, bukan fakir miskin yang di luar sana itu enggak. Tapi al-fakir yang betul-betul fakir ila rahmatillah itu Kata dia, selama dia itu tidak bisa membedakan antara kelebihan dan kekurangannya, maka sama itu pula dia itu tidak dikatakan seorang yang fakir. Artinya apa? Begini. Kamu harus pastikan ciptaan Allah SWT yang berkaitan dengan anak kita, suami kita, saudara kita, kita sendiri maupun pembagiannya dalam harta, dalam kecerdasannya, dalam perilakunya, tabiatnya, semuanya itu itu tidak lebih dan tidak kurang dari kelebihan dan kekurangan yang Allah ciptakan. Kita punya anak lima, enam. Ada Ya Alawi, Ya Ahmad, Ya Umar, Ya Usin, Ya Salim, Ya Abdurrahman. Satu dan yang lainnya itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Fem. Kalau kita tidak bisa melihat kelebihan dan kekurangan kita, di antara orang-orang yang ada ini, maka berarti kita bukan seorang fakir. Itu maksudnya. Jadi ya, jangan pernah kita merasa, aneh ini orang rendah, Anak ini orang hina. Pantas Allah itu menghinakan saya. Ah, ini melupakan kelebihannya. Padahal dalam dirinya ada kelebihan. Artinya apa? Kalau orang bisa melihat dan mengukur kelebihan dan kekurangannya, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Bukan merasa terhina, bukan merasa tidak mendapatkan nikmat, justru dia akan merasakan kenikmatan. Dia akan merasakan mendapatkan kenikmatan lebih daripada manusia, karena Ada kelebihan dari, dalam dirinya. Dan dia akan merasakan kurang pada dirinya ketika dia itu melihat orang lain. Jelasnya itu seperti itu, kasarnya seperti itu gitu. Hem, jadi kamu ngaca. Kamu lihat, tambah pandang, tambah nyata, tambah jelek. Misalnya. Ya kan? Hidung kayak kelampok misalnya ya. Hem, bibir doer. Giginya merongos gitu. Dan lain sebagainya. Tapi pastikan dalam hati kamu itu, dalam diri kamu ada sesuatu dicari orang. Itulah. Supaya apa? Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya kan ada sebuah ide berbunyi kullu sakitoh lakitoh. Jadi setiap barang yang terbuang ada yang mungut nanti jangan khawatir. Itulah. Nah, itu dari segi apa? Untuk menenangkan jiwa kita. Jangan kamu merasa bahwasanya Allah Ta'ala tidak memperhatikan kamu tidak memuliakan kamu, tidak Allah mulia, Allah menciptakan di dalam ciptaannya semuanya rata adil. Ada kelebihan, ada kekurangan. Setiap orang pasti. Hem, ada kelebihan, ada kekurangan. Nanti lihat. Kamu punya anak murid di eh, kelas-kelas itu kan berbeda-beda, bermacam-macam. Lihat, ada yang cantik, ada yang jelek. Ya biasanya yang cantik-cantik itu nggak pinter. Hem, Yang nggak cantik pinter. Biasanya seperti itu. Atau yang cantik, dia nggak bagus sifatnya. Tapi yang tidak cantik, bagus sifatnya. Nah, jadi semua, semua orang seperti itu. Semua orang. Kita sendiri ini, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ditampakkan supaya bersyukur. Kekurangannya ditampakkan supaya kita menganggap orang lain itu semuanya sempurna. Sehingga kita merasa rendah. Itu maksudnya dan tujuannya. Dan kalau sudah kita merasa sepanjang itu, itulah al-fakir ilallah. Gitu. Kalau kita merasa seakan-akan kita itu tidak mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, ah, merasa Allah tidak bersyukur dia. Tapi kalau kita melihat kepada kelebihan kita, Alhamdulillah kita masih begini, kita masih begini, masih begini. Ah. Walaupun kita hidup begini, tapi kita begini. Ah. Jadi dilihat kelebihannya, kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kekurangan kita lihat ketika kita itu melihat kepada makhluk. Sehingga kita itu akan merasa bukan yang terbaik. Fem, sehingga akan menimbulkan sifat tawaduk dalam diri kita. Wallah subhanahu wa ta'ala. Sudah kan? Hmm? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Amin. <clears throat>